Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya, saya mau nanya tentang dagang, masalah dagang. Jikalau saya beli barang seharga 100 ribu, kita jual seharga 200 eh, sampai 250 ribu, itu e, kena, kena hukum riba nggak Bu ya? Soalnya saya pernah dengar bahwa dalam perdagangan atau hal-hal lainnya jika mengambil untung lebih dari 100% itu terkena hukum riba. Tapi ada e, pernah dengar juga kalau dalam hal perdagangan itu tidak ada kategori persentasenya kita mau ambil untung berapapun itu sudah jadi masalah mohon penjelasan dan nasihat dari bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dagang riba itu ada jelas jadi ada sebagian orang itu lata membedakan antara riba dan jual beli yang haram jual beli yang haram belum tentu urusannya dengan riba jadi tidak semua yang haram dalam transaksi itu selalu disebut riba jadi beda riba itu terbatas riba itu ada hmm, ada empat ada riba gorut riba dalam tutang piutang jual beli nggak ada nilai utang piutang di sini jadi riba itu terbatas jadi makanya dan bertanya. riba itu jelas Adapun yang ditanyakan tadi adalah sah atau tidak jual beli, mungkin begitu. Dan yang sah, tidak sah jual beli itu bukan selalu disebut sebagai riba. Bukan jual beli transaksi yang salah selalu disebut riba. Karena di majelis ini juga sering kita sampaikan bagaimana riba. Riba ada riba gard. Riba gard adalah utang piutang. dan dan jaronaf anfawa riba. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang, kemudian kembalinya adalah ada kelebihannya dalam catatan adalah saya sebagai orang minjamkan duit harus ada kembaliannya. Sekecil apapun ada tambahannya maka itu menjadi riba peminjaman yang diharamkan dengan cara riba sekecil apapun tambahan saya minjam kepada anda duit 1 juta balik 100 ribu riba 100 ribunya dan menjadikan semuanya menjadi haram transaksi pinjam meminjam sudah tidak diperkenankan ini adalah dolim haram riba biarpun kecil 50 ribu sama 1000 sama biarpun saya meminjamkan kepadamu 1 juta rupiah tapi syaratnya kamu mengembalikan 1 juta plus pijet riba tak ada manfaatnya untuk saya Suap pijat ada nilainya, berapa ribu? 30 ribu ya. Ada nilainya. Jadi semua pengembalian yang itu adalah gord, riba gord. Jadi yang ada di bank-bank bencana tadi itu yang ada istilah bank bencana di sini. Bank ada bank bank syariat ada bank bencana ya. Bank yang ada bunganya itu adalah bank bencana. Masuk sana masuk bencana. Awas daftar dalam kehinaan. Segera kembali kepada Allah. Bagi siapapun yang masih berurusan dengan bank konvensional. Baik itu riba. Riba yang kedua, ada tiga riba yang lainnya adalah tukar menukar transaksi dalam amwal ribawiyah harta yang bisa disifati riba adalah makanan dengan makanan emas perak termasuk uang dengan uang ada namanya riba riba fadl riba fadl adalah emas dengan emas, emas dengan emas dijual dengan berbeda saya beli emas 3 gram dapat emas 2,9 gram jadi atau emas 3 gram dengan 3 gram saya beli emas, oh bu saya punya emas cincin 3 gram boleh tidak saya tukar dengan ini yang 3 gram ini bagus ini oh boleh, tapi bu nambah 10 ribu riba fobel di sini bukan masalah gor, bukan utang piutang ribanya riba fobel karena ada kelebihan yang diharamkan di sini, nggak boleh maka nanti riba namanya riba riba fobel saat ini ya Ramadan ini banyak riba fobel terjadi karena ibu pengen jadi orang baik, pengen sedekah, bagi-bagi duit tapi pakai duit receh kan, ribu dipecahin. Duit 100 ribu menjadi jadi 90 ribu. Ini ada terjadi. Itu riba. Ribanya riba fabel tuh. Riba fabel. Kelebihan. Jadi 100 ribu ditukar berapa? 95 ribu. Ini terjadi biasanya kan. Ini mau berbuat baik melanggar Allah dulu. Ini dapat berkah dari mana ini? Makanya kalau ingin berbuat baik harus pakai ilmu. Ya kan pengen kalau duit utuh 100 ribu mau dibagi-bagi kan susah. Ah pengen yang 5 ribu, 10 ribu deh. Ada enggak 10 ribu ya? Bu ya 10 ribu harganya 9 100 ribu tapi isinya cuma 9 lembar. Mau saja Anda masuk bab riba haram. Ada ribayat sama riba nasiah nanti. Ribayat adalah transaksi yang tidak langsung diserahkan. Jual beli duit atau emas dengan emas ini tidak sah kecuali serah terimakan langsung antara pembeli dan penjual menyerahkan barangnya kontan. Makanya kami selalu menyampaikan riba itu tidak harus ada yang dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan tetap riba. Ya, sama-sama diuntungkan. Contoh, saya jual dolar. Dolar dengan rupiah tentu beda di sini, nggak ada fabel di sini. Karena apa? Jenis yang berbeda. Apa, apa macamnya beda-beda antara emas apa antara duit dengan dolar. Nggak mungkin 100 dolar menjadi 100 ribu bangkrut yang punya dolar nanti. Baik. Saya penjual dolar, alhamdulillah ini kalau tidak ada penjual pembeli dolar. Atau saya pedagang emas, emas dengan duit dikatakan sama ini. Maka di sini transaksi di sini harus serah terima kan kontan. Jadi kalau kita beli emas itu antara duit yang antara emas waktu saya ambil dengan duit harus waktu yang sama. Ini duitnya mana emasnya? Ini duitnya mana emasnya? Jangan percaya dengan selebaran yang disebarkan oleh bank Islam yang bank syariah. Ini bank syariah kadang-kadang masih mangkar, bandel ini ini. Saya mendukung adanya bank syariah, tapi tolonglah benar bank syariah. Ini urusan ilu. Kredit emas ini masih saja pakai hujah lagi. Dikasih selebaran, dikirim ke sini lagi ngapain kirim ke sini? Biar Buya Yahya mendukung dana nah, kredit jangan. Sebab urusan riba tidak harus ada yang dirugikan kok. Contoh Anda pedagang emas, ada emas bagus. Anda tahu kalau saya punya duit, Kebetulan saya lagi lewat main-main. Buya, ada emas bagus nih buat anting, buat kalung, buat ini. Mana? Ada 10 gram bagus nih. Wah, modelnya bagus. Tapi duitnya nggak ada nih. Saya masih di rumah duitnya besok ya. Oh, nggak apa-apa, Buya. Emas saya ambil duitnya besok. Riba. Karena tidak serah terima langsung, maka riba. Ini adalah riba. Riba ya tidak diserah terimakan langsung. Riba nasiah ada temponya berbeda. Lihat, contoh riba yang riba iat ini. Untuk pedagangnya untung, saya untung dapat barang bagus, tidak ada yang dirugikan. Jadi ini riba. Ada pun masalah menjual barang nggak ada hubungannya dengan riba. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong itu riba salah, nggak ada hubungannya dengan riba itu. Rupanya sah tidak transaksi saya. Ini nggak ada, bukan kata ustadz ada riba. Enggak, tidak ada riba di situ. Cuman boleh atau tidak, haram atau tidak, itu nggak ada riba di dalam transaksi semacam itu. Ada namanya keharaman kalau ada gubun, gubun Rubun. Rubun itu adalah makanya orang yang jual membeli adalah maghbun tertipu. Jadi tidak boleh kita menipu. Dalam jual beli nipu haram, tidak berkah. Termasuk dia ghish. Maksyus ada jual beras di atasnya bagus, cuma dilihat oh bagus, eh di bawahnya atau kedelai campur pasir. Nah, ini haram. nggak ada riba di situ. Siapa ada kedelainya. Ada sebuah kisah ada seorang pabrik tempe saja bingung senang dengan kedelai Amerika. Lu kok bisa kedelai Amerika yang ekspor? Ya. Kalau rasanya gimana? Tetap enakan kedelai lokal sebetulnya. Lu terus harganya gimana? Tetap lebih mahal kedelai Amerika. Lu kok bisa? Pak masih ngambil kedelai Amerika enggak kedelai lokal? Wah. Sebetulnya kedelai lokal lebih murah dan lebih bagus Bu ya kualitasnya. Cuman kalau saya pakai kedelai lokal itu mesin saya rusak. Lu kok bisa? Kalau kedelai Amerika itu langsung giling jadi. Kalau kedelai Amerika kedelai lokal itu bunyi. Ada pasirnya. Wah, ini ada orang nggak benar jual beli sebab dikurangi satu kilo ditambah pasir satu kilo innalillah ini orang jujur dalam transaksi ini maka haram bukan dalam riba di sini nggak ada riba di situ tapi dia telah menipu orang jual pasir kedemnya berasnya di atas oh sampelnya di atas bagus di bawahnya kok kotor nah ini ibu jualan jualan soto soto kambing waduh kehabisan daging nyembelih kucing Enggak ada riba di situ, haram karena eh, ada bohong. Enggak ada macamnya. Jadi semuanya harus bukan riba. Jadi salah kalau ada orang ngomong apa riba enggak ada riba di situ. Cuma transaksi ini benar atau tidak? Jawabannya adalah selagi Anda masih menjual dengan harga pasar biarpun berapa kali lipat tetap dikatakan transaksi yang salah pasar di tempat itu. Karena mungkin Anda belanjanya di hutan belantara. Ya kan? Anda belian belanja di hutan sana, nggak tahu ada Anggap saja kalau di hutan tuh banyak kayunya, bangkia kelompen Jawa itu, kelompen kuno itu ya. Oh, di dalam tuh cuma 200 rupiah. Di dalam ya, 200 rupiah. Karena di hutan sana kayu banyak-banyak. Jadi kalau 200 rupiah, belanja 200 rupiah. Dibawa ke kota, anggap saja lagi ngetrennya kelompen. Nah, anggap saja. Sampai di kota jual 4 ribu. 5 ribu, dari 200 ke 5 ribu. Berapa kali lipat? Ya halal aja kalau memang di kotanya harganya umumnya sebagai itu tidak menipu tidak menipu nah, berapa saja nggak ada urusannya yang penting harga pasar di pasar berapa harganya wah di sana murah cuma 200 rupiah ya di sana kalau di sana jual 5 ribu nggak boleh menipu nanti kepada orang jadi ada ini ya, di sana 200 rupiah tapi masuk kota beda jadi masalah mengambil keuntungan tidak ada batasannya begitu juga kalau harga turun ngumplek-blek misalnya jatuh harganya biasanya 10 ribu tak tahunya di pasar menjadi 200 rupiah ya sudah jual 200 bangkrut saat itu nggak ada riba di sini asalkan menjual pasar akan menjual sesuai dengan pasar dan di saat menjual tidak sesuai dengan pasar lalu menjual dengan harga mahal di atas pasar harga pasar diperkenankan dua dengan dua catatan ibu jualan sandal harganya biasanya 10 ribu ini ibu pengen jual sandal harganya 1 juta gimana caranya ini boleh di luar pasar tapi satu apa catatannya apa transaksi normal transaksi yang normal gini pertama adalah orang itu rela dan tahu harganya aslinya harganya sih berapa sepuluh ribu sandal itu cuman saya pengen harganya satu juta deh tidak apa-apa <laughs> jadi karena dia ingin sedekah satu kedua adalah transaksi yang normal bukan karena dia kepaksa karena apa kalau karena kepaksa ini memang memaksa nggak ridho sebetulnya jadi ada tarodin ridho dia waktu beli satu juta dan mungkin karena ada orang yang ingin sedekah sirri sedekah sembunyi ada orang yang ingin sedekah sembunyi ada orang fakir jual sandal berapa harga sandal 10 ribu dan kita tahu dia adalah orang fakir dan dia orang fakir menjaga diri akhirnya ibu kalau saya beli satu juta gimana sandalnya ya boleh karena kita ingin sedekah sirri kepada orang tersebut saya tersembunyi tapi yang jadi masalah itu anaknya ustaz jual sarung harga 40 ribu menjadi 300 ribu barokah oh anak haram tuh manusia ini maksa lagi ya ya awas saya boleh anak buja jualan ya harganya normal ya awas anak saya tidak bikin ya lah ini enggak bener ini enggak enak enggak beli dipaksa loh ya, setahun sekali aja kok ini ria ya ini masya Allah ini saya ini yang jualan baru eh, main-main berkah berkah ini haram yang ini memaksa dia akhirnya orang beli dengan tidak dengan cara bikin malu nah, ini banyak orang dagang begitu lihat Hei yang punya makam anaknya Ustaz hati-hati ini. Eh, keliling ke jamaahnya. Bawa sarung dari kota. Nah, harganya 30 ribu langsung 200 ribu. Gak enak gak beli. Gak enak gak beli. <laughs> Hati-hati tuh. Neraka lah. Ya, itu gak boleh haram jual beli gitu. Tapi kalau anda jual sandal langsung harga asli 200 ribu di pasar cuman saya jual harga 1 juta boleh pasang di toko sana begitu kemarin eh, kalau ada yang mau beli satu juta, alhamdulillah. ini boleh, nggak menipu. Dan dapat makom-makoman, enak kalau bukan ustazah, nah enak. Kalau ustazah ini repot, ini hati-hati. Bersyukur bukan ustazah hari ini ya. <laughs> Sebab ini musibah besar orang menjual dengan makom minna'udzubillah. Termasuk minta dengan makom. Al-ahdu bil haya yaqdu bil saif. Kalau orang minta dengan bikin malu orang kayak ngerampok Ngerampok yang halus. Kalau ngerampok dengan tembakan pedang ini ngerampok. Ada ngerampok dengan makom. Ah, kadang-kadang ya, eh, nanti nggak berkah nanti nanti sama ustadz wes model-model manusia begitu itu dan semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu wah ini hati-hati ya makom makom ya jual makom ya. jual makom nah, ya. kalau jualannya normal dan subhanallah para kekasih-kekasih Allah mereka tidak pernah merengek kepada orang kalau kita tapi jualnya normal mereka tidak mau rumahnya orang jualan. Bahkan kadang-kadang jualannya dilakukan untuk meruntuhkan kesombongannya. Mereka tidak butuh. Dan kita menemukan. Di rumahnya kaya, Masya Allah. Cuma dia kalau rumahnya orang, dia melihat dan kesombongan jual beli, jual beli, kaya. Tawar menawar. Tapi dia mengambil untung besar. Bahkan mungkin rugi. Hanya karena dia ingin masuk rumahnya seseorang, ingin dengan cara berdagang. Kalau datang, Assalamualaikum. Dan ini juru-juru dakwah terdahulu daripada termasuk jadi dakwah terhalu dari termasuk dakwah para ulama-ulama yang datang dari Hadromo dari ini mereka kadang berdagang dan kadang bukan butuh dengan berdagangan hanya pengen bisa masuk pasar dengan cara apa dan mereka tidak memanfaatkan karena mereka benar bahkan kadang pengen masuk bahkan sebagian orang yang sudah punya makom kemuliaan ternyata dia harus jualan di pasar jualan di pasar tidak cari untung dia ada ini benar tapi awas hati-hati pakai makom makoman naudzubillah ya. Jadi tidak ada riba di situ. Apakah boleh? Ya tinggal kalau harganya masih sesuai dengan harga pasar, Anda boleh menjual itu semuanya. Dan boleh menjual harga di luar pasar, syaratnya apa? Orang yang membeli harus tahu. Kemudian orang yang membeli harus rela yang sungguhnya bukan kepaksa, baik dipaksa dengan pisau atau dipaksa dengan makommu, pangkat kebesaranmu. Sama kalau dipaksa dengan pangkat kebesaranmu haram tidak sah transaksinya, biarpun saya lahir adalah saya iya saya beli Ustaz hmm, hati-hati cincin cincin ini cincin ini pemberian dari mulai lagi masuk neraka jualan cincin lebih dasar lagi pura-pura ngasih cincin nanti Masya Allah ini hadiah dari saya cincinnya pakai setelah hmm? itu apa oh ya sama aja Asing. cincin harga 200 ribu perak minta duit 500 ribu nanti ada macam-macam peminta-minta na'udzubillah Ya. kalau cari duit dengan jangan-jangan cara dengan meminta-minta kerja di pasar Selamat. dan memang kalau kita memberikan orang yang kuat aslinya haram memberikan orang yang kuat uang haram aslinya siapapun dia biarpun anaknya wali kutub misalnya ya kan, ya kan? misalnya anak gurumu kalau dia kaya kok minta-minta jangan dikasih karena apa meracuni jiwanya dia karena hmm, karena ini permasalahan kadang-kadang kita kagum dengan ini lalu menjerumuskan dia makanya kalau anak saya kok kaya minta-minta jangan dikasih sudah selesai semoga kita semua diberi anak cukup semuanya kalau ternyata dia nggak mampu ya wajar anda memberi ini kadang-kadang makom ustadz ini sering dijual ini problem apalagi sebuah masyarakat yang sangat mengagungkan gurunya sampai so, sebenarnya akhlak yang bagus sih ada sebagian masyarakat sangat mengagungkan gurunya sampai ayam gurunya pun dihormati kan nah, bagus itu akhlak yang baik oh ayamnya ustadz ayamnya kiai ayamnya kiai mikir jangan jangan diganggu biarin naik ah, biarin buang kotoran barokah Wah, tidak apa-apa kalau begitu. Lumayan. Tapi kebablasannya nanti ini yang anaknya ustadznya nggak tahu diri. Keliling nih alumninya diambilin menjelang lebaran nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah cerita tentang kesusahan di rumah Masya Allah hari ini lebaran belum ada beli baju saya sengaja ngomongin biar didengar oleh anak-anak saya nanti ini direkam kan, anak-anak saya ini anak-anak ini santri ini kan calon kiai semuanya ini nah, yang benar didik anak nanti nah, jangan diajari anakmu suka minta-minta ke orang nah, jangan sampai kalau tidak begini kan repot nanti pendidikan kita semoga Allah menjaga kita semuanya ah Allah alam sawab.